Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita ambil dikit barakallahu fiik. Qala al-mu'allif athabahullah halaman 94. Naam, dari kitab Mukhtasar al-Fusul fi Sunnah Rasul, kitab at-taharah, kitab seputar naam kitab at-taharah. Karena dari kita lewati kemarin ya, di akhir-akhir kitab ini Al-Imam Nukatsir meletakkan sesuai dengan bab-bab fikih. Kitab at-taharah, kitab shalah Kita lihat sini Kitab Taharah, kitab seputar taharah. Famin dzalika annahu kana qad umira bil wudhu' li kulli shalah. Bahwa di antaranya adalah bahwasanya dahulu Rasulullah SAW memerintahkan untuk wudhu setiap sholat. Setiap mau sholat wudhu, walaupun batal atau tidak itu loh dulunya. Paham ya? Tapi berat nggak kira-kira? Setiap mau sholat harus wudhu walaupun nggak batal. Berat nggak kira-kira? Berat nggak kira-kira? Berat nggak kira-kira? Berat. Makanya Nah, barakallahu fikum karena berat dikasih keringanan. Wudhunya itu ya kalau sudah batal. Tapi kalau dia belum batal kok wudhu, ya tidak masalah namanya tajdid. Namanya apa? Tajdidul wudhu, memperbarui wudhu itu boleh. Kita lihat sini. Fala masyaqqa dzalika alaih wa umira bistiwak. Nah, e, umira bistiwak. Dan tatkala setiap kali mau salat harus wudhu itu berat kepada para sahabat. Rasulullah perintahkan untuk siwakan. Siwakan pun juga berat kan setiap kali mau salat. Nah, eh, akhirnya masuknya dalam perkara sunnah bukan wajib kan? Laula ana syukra ala ummati la amatu bisiwak inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, ini saya aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali mau salat. Kita lihat ini. Wa mustanaduhu dan sandarannya adalah marwahu Abdullah bin Handalah bin Abi Amir. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Handalah bin Abi Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira bil wudu li kulli salatin tahiran wa ghair tahir. Penting ini. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW perintahkan untuk wudhu setiap kali mau sholat, suci maupun nggak suci. Suci atau nggak suci tetap wudhu, itu loh awal mula. Alam masyaqqa dzalika alaih. Kemudian ketika merasa berat, eh, merasa berat, umira siwak likul salat. Diperintahkan untuk bersiwakan setiap kali mau sholat Ini juga ternyata beratkan. Karena beratkan karena setiap orang nggak akan mampu untuk setiap kali mau sholat siwakan. Hukumnya apa berarti? Sunnah hukumnya ya. Pakai siwak hukumnya sunnah. Nah, sekarang siwak boleh nggak kita ganti dengan sikat gigi? Nah, siwak kita ganti dengan sikat gigi boleh nggak? Jadi anu bawa sikat gigi itu kemudian ketika orang harus salat istau istawan ini. Atau siwak itu khusus. Nah, ya setelah dohir siwak khusus. Paham ya? Nah, sebagaimana sudah kita lewati dari enam pohon arok. Nah, dari ranting-rantingnya itu nggak sembarang ranting juga. Antum kalau pakai ranting-ranting yang ada luar-luar itu ya bahaya. Gusinya ya sempal semua itu ya. Ini Enggak sembarang ranting juga itu. Pohon Arab tadi ya, pohon Arab yang pernah dinaikin oleh siapa? Yang pernah di nomor panjat oleh siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi enggak sembarangan ya. Nah, kalau simak banyak sekarang dijual mungkin di tempat-tempat eh, herbal atau semisalnya kalau mau melihat simak itu kayak apa. Yang yang belum yang belum pernah melihat ya, yang belum pernah melihat. Tapi kalau dari sisi membersihkannya memang para ulama mengkiaskan seperti sikat gigi membersihkannya. Tapi kalau untuk setiap hari sholat mau siwakan, yaitu siwak. Antum pada mau gosok gigi itu kan gigi karo kantong kemudian dikiaskan siwak kurang tepat. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fiik Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa anu misalamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril yusini bisiwak hatta khashitu ala adrasi. Rawal Baihaqi wa qala Bukhari hadza hadis hasan. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha Beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW senantiasa Jibril mewasiatkan aku untuk bersiwakan sampai-sampai aku khawatir terhadap apa? Terhadap gigi gerahamku. Adras itu nawajid. Paham ya? Khawatir kenapa? Lah kalau siwakan terus kan bisa bahaya juga. Paham ya? Nah, barakallahu fi gusti gusinya ada gigi geraham atau yang semisal. wah illa pada asalnya bersih sih, cuman kalau terus-menerus itu loh ya. Nah, barakallahu fi kadang kala eh, ketika ada juga yang selain gusinya sensitif itu kan bisa sobek eh sudah sobek ya. Tapi kalau terbiasa insyaallah enggak. enam. Wa min dzalika di antaranya juga annahu kana la yantaqid wudhu'uhu bin masya Allah Termasuk kekhususan Rasulullah dalam hal bersuci ini, dahulu bahwasanya beliau wudhunya beliau itu tidak batal dengan sebab tidur. Beda dengan kita. Kalau kita tidur batal wudhunya. Kalau tidur yang bagaimana? Tidur yang bagaimana? Tidur yang lelap, tidur yang nyenyak tidurnya menenggelamkan. Antum nunggu imam. Setelah salat sunnah nunggu. Misalkan dibangunkan Allahu akbar Allahu akbar komat masih masih apa masih eksis ada dia. nggak dengar wala syai. Itu udah tenggelam larutnya batal wudhunya. Tapi kalau dia cuma ngatong atau biasa gini. Ini terus kemudian nah, namanya apa namanya nom khafif itu nggak batal wudhunya. Tapi kalau sudah ini sampai dilewat-lewat itu ya, sampai keluar ini ampas-ampasnya itu orang enggak jangan dengar sama sekali komat pun enggak dengar ah batal paham ya Nambar kalau fiik berkondisikan ada yang tidur yang tidak batal wudu namanya an-naum al-khafif naum ghair tidur yang tidak apa menenggelamkan itu boleh boleh dalam artian apa tidak batal wudu nah Rasulullah SAW tidur itu nggak batal wudu mau lar, mau larut atau tidak larut nggak batal wudu itu khusus beliau kenapa karena beliau yang tidur cuma matanya saja hatinya tidak tidur kita lihat wa dalilhu dalilnya adalah hadis Ibn Abbas fi sahihain hadis Ibn Abbas dalam sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha bahwasanya Rasulullah SAW beliau tidur sampai nambar kalau dia mengeluarkan suara kalau bahasa Indonesia apa ya kalau bahasa Jawanya ngorok kalau bahasa Indonesia apa apa dengkur mendengkur ya eh, sampai mendengkur mendengkur itu kalau bahasa Jawanya ngorok Tahu ngorok ya? Kerok-kerok itu yang ngorok ya. Nah, nah bahwasanya Rasulullah SAW beliau tidur sampai mendengkur. Tsumma ja'al muadzin tiba-tiba datang muadzin, fa kharaja fa shalla Beliau langsung keluar salat tanpa wudhu. Khusus ini ya. Khusus. Nah, Wasababu sebabnya kenapa kok enggak perlu wudu? Ma dzukira fi hadis Aisyah, yaitu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha itu bahwasan suatu ketika Aisyah bertanya kepada beliau, fakolat. "Ya Rasulullah, tanamu qabla an tutir?" Wahai Rasulullah, engkau tidur sebelum salat witir? Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, tanamu ya wa la yanamu qalbi. Allah. Kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Itu khusus Rasulullah SAW. Kalau kita tidur dua-duanya kan, kalau tidur matanya, hatinya tidur juga, terasa. Paham ya? Nah, tidur yang tidak batalkan wudhu, tidur yang bagaimana? Yang khafif, ghair mustahrik tidur yang tidak lelap, yang masih dengar suasana sekitarnya. Kalau udah tidur sampai ngorok sini, sampai keluar, ampasnya, dan kemudian nggak kedengaran sama sekali orang yang bangunkan pun, komat pun nggak dengar juga, maka itu batal wudhunya. Batal wudhunya ya, dikondisikan ya, jangan kok antum nggak kok nggak wudhu ya, akhirnya tidurnya teman ringan kok. Harus dibangunkan dulu, nggak ringan itu berat itu. Paham ya, dikondisikan. Allah alam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin.